BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan. Tidak, aku tidak mungkin menuruti kemauan orang tuaku. Aku tidak pernah mencintai Puspaningrum. Sebenarnya saya ragu. Berat sekali jalan yang harus kita tempuh. Apapun yang terjadi, aku akan menikahimu. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, kejujuran, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko. Segera diudarakan di 99,6 FM Thomson Bandung, Radio Keluarga Sehat Indonesia. Mulai 18 Agustus hingga 6 Oktober 2016 setiap hari pukul 7 malam. Halo sahabat Thomson, saya Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana. Dengar dan ikuti terus di Radio Thomson Bandung, Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana. Persembahan BNPB yang disiarkan setiap hari hingga 6 Oktober 2016. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana-bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di tengah bencana. Aku belum pernah melihatnya. Tapi biasanya putri bangsawan, sekalipun wajahnya kurang cantik, mm -hmm. mereka cukup terpelajar. Dan mereka pasti pintar berdandan. Pintar ngadi busono, mm -hmm. ngadi saliro, pintar memilih pakaian yang tepat untuk dirinya. Dan biasanya mereka mempunyai bermacam-macam kepandaian. Mereka bisa menari, bisa melantunkan kidungan, bisa memasak makanan yang lezat nih, bisa naik kuda. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Tapi sebaiknya kita segera pergi dari sini, Demas. Soalnya Kilurah ada di Sumber Jati. Nanti kalau dia tahu Demas Jatmiko ada di Sumber Jati juga, wah, bakal menjadi susah ketemu lagi dengan Yuningsi. Ah, ya sudah, ayo kita ambil kuda. Kita kembali ke Mataram sekarang juga. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya s Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hari berikutnya, Ningsih kembali ke sawah. Kali ini dia ditemani Sri Gondang. Mereka langsung menuju sawah, di mana hari sebelumnya bertemu dengan Miko. Dan tanpa menunggu lagi, mereka mulai bekerja memotong batang-batang padi. Mereka bekerja sambil ngobrol tentang Miko. Apa benar Yuningsi dan Mas Jatmiko sudah punya tunangan? Benar, Sri. Tunangannya namanya Den Ayu Puspaningrum. Dia juga putri seorang tumenggung. Pasti itu namanya tidak secantik Yuningsi. Ah, buktinya Den Mas Jatmiko memilih Yuningsi. Aku sendiri nggak tahu persis, Sri. Aku belum pernah melihatnya. Tapi biasanya putri bangsawan, sekalipun wajahnya kurang cantik, mereka cukup terpelajar dan mereka pasti pintar berdandan. Pintar ngadi busono, hmm. saliro, pintar memilih pakaian yang tepat untuk dirinya. Dan biasanya mereka mempunyai bermacam-macam kepandaian. Mereka bisa menari, bisa melantunkan kidungan, bisa memasak makanan yang lezat, bisa naik kuda, dan bermacam-macam keahlian yang lain. Hmm, pasti kehidupan mereka sangat mewah ya, Yu? Ya, tentu saja, Sri. Seorang Sang Tumenggung adalah seorang panglima perang. Hmm. Dia mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas. Hmm. Dan mereka pun biasanya mempunyai puluhan orang abdi. Mereka juga mempunyai ratusan ekor kuda, bahkan mempunyai prajurit-prajurit. Kalau kehidupannya tidak berkecukupan, tidak mewah, bagaimana dia bisa membiayai semua itu? Ketioningsi dan Sri Gondang terus bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Menjelang tengah hari, mereka sudah memperoleh keranjang penuh padi yang masih bergagang. Setioningsi tampak mulai gelisah karena Jatniko belum juga muncul. Ia masih bersabar menunggu sampai lepas tengah hari. Kok belum juga datang, yuk? Ya, aku nggak tahu, Sri. Mungkin dia ada halangan, mestinya sudah datang. Tapi kalau ada halangan, ya mungkin juga dia tidak datang hari ini yuk. Hmm, kalau begitu kita pulang saja ya. Sudah dapat banyak padinya kok. Coba kita tunggu sebentar lagi, Sri. Masih penasaran ya, Yu? Bukan penasaran. Tapi kalau nanti dia datang, kita sudah pulang. Ya, kasihan juga toh. Walaupun keranjang bambu sudah penuh, mereka tidak segera pulang, melainkan duduk di pinggiran pematang sambil istirahat. Tapi setelah menunggu sesaat lamanya, Niko belum juga muncul. Akhirnya Setioningsi memutuskan segera pulang. Dia tampak kecewa sekali. Tapi dia tahu persis, Niko pasti akan datang kalau memang tidak ada halangan. Hanya halangan apa, Setioningsi tidak tahu dan hal itu membuatnya penasaran. Baru keesokan harinya, ketika dia tengah membungkuk-bungkuk, sementara tangannya sibuk memotong gagang padi, Niko menyapanya dengan suara lembut dari belakang punggungnya. Setioningsi. Oh, ah, Denmas? Uh, maaf, kemarin aku tidak bisa datang. Dan Mas Niko harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang perwira muda. Yuk. Sudah sering dia bolos mangkir dari tugas. Sekarang juga sebenarnya beliau tidak bisa datang. Tapi karena ya saya tidak tahu beliau menarik-narik saya mau ke sini. Seharusnya Denmas jangan sampai melalaikan tugas serta kewajiban. <laughs> aku masih bisa mengatasi masalah itu. Yang penting, aku bisa bertemu dengannya. ya. uh, <laughs> mana Sri Gondang? Uh, dia tidak ikut, Denmas. Kemarin dia ikut, sekarang tidak. Wah, kalau Bandung tidak pernah ketinggalan yuk. Di mana ada cat Niko, di situ ada Bandung. <laughs> Sudah dapat banyak padinya. Uh, lumayan deh mas. Mau dibantu lagi? uh, <laughs> ayo Belendung, jangan berdiri saja di situ. Ayo kita bantu supaya keranjang bambunya cepat penuh. <laughs> Hah? Jangan Den Nanti Denmas kotor, kena lumpur loh. Lebih baik Denmas cari tempat duduk yang bersih. <laughs> Aku justru lebih senang jika bisa membantu Ningsi. Aku senang memotong padi bersamamu. Aku senang kena lumpur sawah karena baunya harum sekali. Yoningsi ya, tidak bisa mencegah lagi. Akhirnya dia membiarkan saja Jatmiko ikut memotong padi. Mereka pun bekerja dengan wajah ceria serta penuh semangat. Jatmiko tidak menghiraukan lagi sengatan cahaya matahari. Belendung juga kelihatan gembira. Saat itu muncul sosok tubuh seorang pemuda. Wajahnya biasa-biasa saja, tapi tubuhnya tegap dan kekal. Yo, Yuningsih? Wah, <laughs> di sini rupanya kamu Yu. Hmm, aku mencari ke sana kemari ke tempat orang-orang itu. Rupanya kamu di sini ya? Uh, uh, uh, siapa ya? Aku sepertinya lupa-lupa ingat. Ah, <laughs> masa sampai lupa pada saudara sendiri? Aku pergi ke Jatisari untuk menemui Pak Delura. Tapi rupanya Pak Delura malah mengantarkan aku ke Sumber Jati. Karena katanya kamu diungsikan ke sini. Eh, uh, kalau tidak salah, kamu itu anaknya Paman Sawung Rono ya? Iya, oh. <laughs> benar, benar sekali yuk. Sekarang kamu rupanya sudah ingat ya yuk. Aku itu anak laki-lakinya Sawung Rono, adiknya Sawung Joyo. Namaku Joko Sumurup. Pemuda berbadan tegap dan mengaku bernama Joko Sumuruh itu tampak lega karena Ningsi rupanya masih bisa mengenalinya dengan baik. Mereka saling bertatap pandang sejenak. Wah, aku benar-benar hampir lupa Sumurut, Lupa-lupa ingat. Soalnya kita bertemu kurang lebih lima tahun yang lalu ya. Saat itu aku masih anak kecil dan kamu pun belum berkumis. <laughs> Kalau aku sih sama sekali tidak lupa yuk. <laughs> Soalnya Yuningsi itu cantik. Ah, bisa aja kamu. <laughs> Bagaimana aku bisa melupakan orang yang cantik, ya kan? Jangan begitu, Sumurup. Aku jadi tidak enak ya. Aku cuma berguru saja kok, yuk Berguru pakai cara yang lain supaya sama-sama enak. uh, <laughs> oh iya, kenalkan, mereka teman-temanku. Mereka datang kemari hanya sekedar membantuku memotong padi. Loh, memotong padi kan pekerjaan perempuan. Apa mereka perempuan? <laughs> maaf yuk, maaf. Memang beginilah tabiatku. Suka bergurau. Aku memang hampir tidak pernah bersungguh-sungguh. Soalnya hidup ini kan sudah berat. Harus dibuat lebih ringan yuk. Oh iya, kamu disuruh pulang, yuk Hah? Siapa yang nyuruh? Lihat saja, pekerjaanku belum selesai. Keranjang bambuku belum penuh. Kamu pulang saja dulu, Sumurut. Nanti aku menyusul. Ah, mengapa kita tidak pulang sama-sama, yuk Sebentar lagi, sedikit lagi kok. Tapi, uh, kau bisa tahu aku ada di sini dari mana, Sumurut? Loh, aku kemarikan sama Pak Dilurah, bapakmu, yuk Oh, jadi sama Bapak ya? Iya, aku pergi ke Jatisari dulu. Malah di sana aku sempat menginap semalam. Hmm. Katanya kamu ada di sini. Karena belum tahu tempatnya ya, Pak Dewa terpaksa mengantarkan aku. Kalau begitu baiklah. Ayo kita pulang sekarang. Ya itu teman-temanmu tidak diajak sekalian. Hmm, tidak usah. Mereka juga akan pulang ke rumah masing-masing. Uh, maaf, saya pulang dulu. Setioningsi buru-buru meraih keranjang bambunya, kemudian bergegas melangkah di antara rimbunan daun-daun padi. Joko Sumur berjalan di belakangnya. Jatmiko diam saja. Dia hanya berdiri mengawasi Setioningsi yang terus melangkah membelah daun-daun padi tanpa menengok-nengok ke belakang lagi. Jatmiko tahu Setioningsi ketakutan karena bapaknya ada di sumber jati. Dia terus mengawasi sampai gadis itu dan Joko Sumurut lenyap di balik pohon-pohon di pinggiran desa. Wah, orang itu tadi keterlaluan sekali ya, Den Mas. Masa kita dikatakan perempuan? Ngomong enak saja, tidak pakai dipikir dulu. Otaknya ditaruh di mana? Ah, kalau bukan saudaranya Yuningsi, sudah tak pukul orang itu. Wah, omongannya benar-benar tidak enak. Bikin kuping merah. Ah, terus bagaimana Den sekarang? Uh, hatiku tidak enak, Belendung. Ya, kan tentu saja. Tapi sebaiknya kita segera pergi dari sini, Demas. Soalnya kilura ada di Jati. Nanti kalau dia tahu Denmas Jatmiko ada di Jati juga, wah bakal menjadi susah ketemu lagi dengan Yuningsih. Ah, ya sudah, ayo kita ambil kuda. Kita kembali ke Mataram sekarang juga. Kali ini Jatmiko yang kecewa, walaupun sudah bertemu dengan Setioning dia memacu kudanya sekencang-kencangnya, meninggalkan batas desa Sumberjati. Dia tidak senang melihat dan mendengar tutur kata Joko Sumur. walaupun dia tahu pemuda itu adalah saudara Setioningsi. Dia mendapat kesan, Joko Sumuruk bukanlah pemuda baik-baik. Yang jelas kata-katanya sangat tidak sopan. Tapi Jatmiko memilih diam dan tidak menanggapinya karena memelihara perasaan kekasihnya. Setelah meletakkan keranjang bambunya di ruangan belakang, Setionesis segera menemui bapaknya di serambi depan. Kilora sedang duduk bersama Kirat Sanawol. Joko Sumurup yang baru saja datang juga bersama mereka. <laughs> nah, sini Dok Ning sini sini sini. <laughs> Bapak sudah kangen sekali. Sini Dok sini. Nah, lihat itu. Kamu pasti masih ingat kan siapa dia? Hmm? Uh, tadi saya lupa-lupa ingat, Pak. Hmm. Akhirnya saya tahu dia Joko Sumuruk anaknya Paman Sawung Rono. <laughs> Iya. Tadi memang sengaja aku suruh dia yang memanggilmu ke sawah, oh. ha? Nah, supaya kalian bisa kembali saling mengenal gitu. iya iya Pak. Iya benar Kang Lurah. Masa sama saudara sendiri sampai lupa, sampai tidak kenal. <laughs> Kalau yeah. ketemu di jalan, diam saja. Itu kan tidak pantas. uh, <laughs> maaf, Pak. Hmm? Pak Le, saya ke belakang sebentar. Loh, loh, loh, loh, loh. mau apa ke belakang? Sudah, di sini uh, saja. Huh? <laughs> Saya masih harus membenahi padi yang baru saja saya potong. Oh, iya, iya. Sudahlah, biar nanti Sri Gondang yang mengerjakannya. Kamu di sini saja ya? Iya, dok. Bapak mau bicara sebentar. Berdua saja dengan kamu. Hah? Iya, Pak. Kilurah Jatisari lalu membawa Setioningsi ke ruangan biliknya. Setioningsi belum tahu apa yang akan dibicarakan bapaknya. Dia duduk di tepi ranjang. Entah mengapa, Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Begini, setia Setianingsih. Kalau kuperhatikan sebenarnya kamu sudah cukup dewasa, ya. Sudah pantas mempunyai seorang suami. Bahkan sudah pantas mengurus anak, ya enggak? <laughs> ya, sebenarnya Bapak dan Ibumu sudah lama memikirkan persoalan ini, Nur. Hanya kami tidak mengutarakannya saja. Nah, begini. Sekarang Bapak merasakan ada kesempatan yang tepat untuk mengajakmu bicara mengenai masalah ini, ya? Setia Uh, ah, iya, Pak. Hmm, gini ya. Kami di pihak orang tua sudah membicarakan persoalan ini. Dan kami sudah mengadakan kata sepakat. Hmm, kalau menurut pendapatmu <laughs> Joko Sumurup itu bagaimana, Dok? Uh, eh, bagaimana apanya, Pak? Ya, orangnya itu bagaimana. Oh. Hah? Kukira dia juga tidak terlalu jelek. Hmm? Usianya juga sudah cukup dewasa. Nah, sudah pantas mempunyai seorang istri gitu ya apalagi dia itu anak Sabung Rono adik kandungku sendiri uh, maksud bapak uh, maksudnya ya uh, <laughs> maksudnya bagaimana kalau misalnya kalian berdua ini menjadi pasangan suami istri gitu ah bapak hmm, loh ada apa kok kamu melihat bapakmu seperti itu? Hah? Apa rencanaku ini salah? Uh, tapi hmm? Joko Sumurup itu sudah seperti adikku sendiri, Pak. Mana bisa kami menjadi suami istri? Loh, dia lebih tua, Nduk. Lebih tua. Hmm. Usianya sudah hampir 25 tahun. Hmm? Sedangkan kamu kan baru 20 tahun, toh? Eh, hmm? Tapi ini bukan hanya soal umur, Pak. Tapi apa? Tapi, aduh, hmm? uh, bagaimana ya? Uh, sepertinya aku nggak bisa menerimanya. Hah? Tidak mungkin aku menjadi istri Joko Sumurup Pak. Ah, maksudmu menolak begitu? Uh, seharusnya Bapak tahu bagaimana perasaan saya. Tidak, Pak. Saya tidak mau. Aduh, karena kamu masih terus-menerus ingat sama Denmas Miko itu. Iya. Hmm? Masih mengharapkan Denmas Jatmiko kembali kepadamu, begitu? Waduh, jangan, Dok, jangan. Hmm? Jangan terus-menerus kamu itu mengikuti jalan yang sesat. Sudahlah, terima saja gagasan bapakmu ini, ya. Lagi pula pamanmu Samung Rono juga sudah setuju. Pokoknya sekarang tinggal kamu, Setioningse, kalau kamu bersedia, wah, <laughs> hmm, alangkah senangnya, alangkah bahagianya orang tuamu ini. Hmm? Ibumu juga sudah setuju kok. Jadi kami semua memberikan dukungan penuh. Sekarang tinggal kamu sendiri, ya. Saya tidak tahu. Hmm, loh, Mengapa Bapak seperti sama sekali tidak memahami perasaan saya? Hmm, saya sedang susah, Pak. Pikiran saya sedang kalut. Tapi mengapa Bapak bukannya menghibur, malah memberikan tambahan beban yang sangat berat? Bagaimana saya bisa menerima rencana Bapak? Tidak bisa. Hmm? Tidak bisa, Pak. Sungguh tidak mungkin saya dan Joko Sumurup menjadi suami istri, Pak. Aduh, kamu yang berkata tidak mungkin. Ya, tapi baiklah. Kami juga tidak terburu-buru ya. Memang segala sesuatunya harus dipikirkan masak-masak. Kamu boleh merenungkan barang ya beberapa minggu atau bulan. Tidak perlu tergesa-gesa ya. Tapi kukira rencana ini sangat baik untuk masa depanmu, Nengse. ya malah nangis kamu ini. Memang sekarang mungkin kamu susah percaya, tapi nanti kamu akan membuktikannya sendiri. adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-25 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatniko, Ajeng sebagai Setionengsi, Rifki sebagai Belendu, Nika sebagai Sri Gondang, Elsa Surya sebagai Kilura, Edi Dosta sebagai Kirksona Wolong, Bambang Jeger sebagai Sumuru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Apa yang akan dilakukan Setioningsi setelah tahu rencana bapaknya akan mengawinkannya dengan Joko Sumuru, saudaranya sendiri? Apakah dia akan tetap bertahan ataukah dia terpaksa mengalah? Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.